الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى التابعين بإحسان في اكتفاء الآثار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعتيعوه لعلكم ترحمون معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita sebagai umat Islam selalu mendapatkan bimbingan anjuran daripada para ulama dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Kita diperintahkan membantu saudara kita yang sedang kesusahan. Kita diperintahkan untuk membantu saudara kita yang sedang kekurangan. Bahkan dijanjikan bagi kita pahala sodakoh apabila kita berwajah ceria, senyum kepada saudara kita. Ma'asul muslimin rahimakumullah. Namun sayangnya terkadang kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut tanpa memperhatikan siapa yang harusnya kita perlakukan dengan baik sebelum kita berbuat baik kepada semua orang. Sebelum kita berbuat baik kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, siapakah orang yang harusnya mendapatkan perlakuan baik daripada kita? Disinilah Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, Terkut, terkut tertib bainal khairat min jumlati syurur. Apabila ada orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan, namun dia tidak mendahulukan orang yang harusnya dia dahulukan untuk berbuat baik. Dia tidak melakukan satu amalan yang lebih penting, tapi dia melakukan yang penting. Maka ini termasuk dalam jumlah keburukan. Walaupun terlihat baik, tapi sebenarnya itu suatu keburukan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ketika beliau ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih layak, lebih pantas mendapatkan kebaikan dariku? Siapakah manusia yang lebih layak, lebih tepat mendapatkan kebaikanku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ummuka, ibumu lah yang harusnya layak mendapatkan kebaikanmu daripada semua orang. Thumma siapa lagi wahai Rasulullah yang aku harus berbuat baik, berkata sopan kepadanya selain ibuku. Ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Barangkali ada yang lainnya Nabi tetap bersabda, ummuka, ibumu. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, siapa lagi wahai Rasulullah? Tumma abu. Kemudian ayahmu. Summal adna fal adna. Kemudian setelah itu, barulah yang lebih dekat dan lebih dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak dari kita bisa berkata sopan kepada tetangga, namun tidak mampu berkata sopan kepada orang tua. Berapa banyak daripada kita bisa berkata manis, romantis kepada istri, tapi kita tidak mampu berkata manis kepada ibu kita. Berapa banyak daripada kita mampu sodakoh menyumbang masjid pesantren, tapi berat hati untuk memberi kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada suatu saat ada seseorang yang berbadan kekar dan masih muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda tadi menyatakan, Wahai Rasulullah, izinkan aku berzihad karena aku pemuda yang kuat. Yang layak bagiku adalah di medan pertempuran, bukan di rumah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ahayyun walidat? Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Dijawab oleh pemuda tadi, iya wahai Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Apa jawaban Rasulullah SAW? Fafihima fajahid. Kalau engkau semangat berjihad, ingin bertempur di medan pertempuran, berperang melawan musuh-musuh Allah, maka engkau berjihadlah terhadap kedua orang tuamu. Di sini Al Imam Ibn Ruslan rahimahullah mengatakan, apa persamaan antara jihad melawan orang kafir dan jihad dalam hadis ini yaitu jihad kepada orang tua. Persamaannya adalah ketika kita berjihad visabilillah, kita rela mengorbankan harta kita. Kita rela payah, susah, capek badan kita, bahkan nyawa kita pun kita korbankan demi tegaknya agama Allah maka sama kepada orang tua kita diharuskan jihad yaitu jihadun nafas melawan hawa nafsu kita karena sesungguhnya berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang paling berat maka kita perlu jihadun nafas melawan hawa nafsu kita fi wusulil bir untuk memaksa diri kita berbuat baik kepada mereka. Bitalattuf bihima kita juga diharuskan lemah lembut kepada mereka. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka, sopan kepada mereka dan taat kepada mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita semua jangan sampai tertipu dengan ibadah-ibadah yang menarik. Namun na'udzubillah kita tertarik bukan karena pahalanya tapi karena hawa nafsu kita. Barangkali, barangkali kita sedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren, barangkali itu menarik kita karena hawa nafsu kita. Kita berbuat baik kepada teman-teman kita, saudara kita. Bisa jadi itu dorongan daripada hawa nafsu. Jika kita benar-benar kembali kepada agama, sesungguhnya yang harusnya kita utamakan harta kita, kita berikan kepada kedua orang tua kita. Yang harus kita utamakan akhlak kita, kebaikan kita, kesopanan kita, bukan kepada tetangga, bukan kepada istri tetapi kepada ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita diberi panjang umur sehat walafiat sehingga kita punya kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat diberi cahaya kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy rajim wal 'ashr.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 يعيدكم لعلكم تذكرون فاسأل الله من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر